Kami mohon kepada jemaah yang sudah selesai sholat dan akan mengikuti kajian, kami mohon bisa berkumpul ke depan. Kita akan segera mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah menunaikan sholat zuhur berjamaah dan seperti biasa di hari Rabu kita mengadakan kajian dan Rabu ini adalah Rabu pekan pertama di mana uh, sesuai perencanaan setiap Rabu pertama dan Rabu ke ketiga adalah kajian hadis yang dibawakan oleh Alustad Rizka Maulan LC. Namun beliau hari ini sedang dalam kesibukan dan berada di daerah Bogor dan alhamdulillah berkenan menggantikan beliau pada hari ini Al Ustadz Salman Al Farisi. Beliau sudah hadir bersama kita dan sedang menuliskan hadis yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya akan kami bacakan sekelumit tentang biodata beliau. Nama lengkap beliau adalah Salman Al Farisi. Beliau lahir tanggal 19 Mei 1982 dan alamat beliau di Jalan HR Rasuna Said, Karet Kuningan, dan pendidikan beliau adalah S1 Fakultas Usuluddin jurusan Hadis Al Azhar University di Mesir.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 Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan zuhur hari Rabu sekarang ini kita masih dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya berupa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi rutinitas, kita setiap hari. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diamanatkan untuk mengganti Ustadz Rikza Maulana, senior saya di Fakultas Hadis di Fakultas Usul, jurusan Hadis Fakultas Usuluddin di Al Azhar Kairo. Meskipun nggak kenal dekat, mudah-mudahan uh, jauh saya di bawah jauh beliau. Mudah-mudahan uh, tidak mengurangi uh, ilmu yang akan disampaikan melalui saya. <clears throat> Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf uh, fasilitas kurang memungkinkan. Seharusnya saya fotokopikan ada sedikit makalah sekadar dua lembar, akan tapi karena berhubung waktu yang mepet belum bisa difotokopikan. Yang ada di depan mudah-mudahan sedikit bisa kebaca. Saya bacakan ini adalah hadis. Saya mengambil dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Arba'in Nawawi yang ditulis atau dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi ada sekitar 42 hadis saya mengambil hadis ke-13 hadis dengan judul cinta pada saudara saya bacakan hadisnya An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda La yu'minu ahadukum tidak beriman salah seorang di antara kamu hatta yuhibba li akhihi hingga ia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsih apa-apa yang dicintai untuk dirinya. Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dicintai untuk dirinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaihi hadisun sahih. Bahwa dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita akan sedikit mempreteli apa yang tertulis di depan. Kita akan mulai dari sanad hadal hadis. Kita akan mulai dari siapakah perawi dari sahabat ini. Perawi hadis ini adalah Abu Hamzah kunyah atau julukan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mungkin kita sudah mengenal. Mungkin sedikit sedang secara sekilas sejarah beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ketika itu usia Rasul 53 tahun. Anas bin Malik itu masih berusia 10 tahun masih kecil beliau dari golongan Ansar dari Bani Najjar dari suku Khazraj ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah datang ke Madinah ibunya Ummu Sulaim langsung menemui Rasulullah dengan membawa anaknya Anas Lalu ibunya mengatakan, "Ya Rasulullah, saya titipkan anak saya untuk membantumu ya Rasulullah." Saya titipkan anak saya, itu baru-baru. Rasul baru hijrah baru sampai ibunya Anas, Anas Ummu Sulaim langsung menitipkan supaya anaknya itu menjadi pembantu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya dan jadilah Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah. Kemana saja Rasulullah pergi, beliau ikut. Anas bin Malik adalah seorang sahabat Rasul yang terkenal warak, banyak ibadah dan sedikit kalam, sedikit berbicara. Bahkan Abu Hurairah pernah berkomentar tentang Anas, saya tidak pernah melihat seseorang yang ibadah sholatnya menyerupai salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain dari ibnu Ummu Sulaim yaitu Anas bin Malik. Begitu dekatnya Anas dengan Rasulullah sehingga Abu Hurairah mensifati salatnya Anas bin Malik hampir sama persis dengan salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik langsung menerima hadis dari Rasulullah, begitupun dari para kibar sahabat, diantaranya Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain. Begitupun para muridnya min kibarit tabi'in. Dari tabi'in tabi'in besar diantaranya Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin dan lain-lain. Termasuk Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. Yang paling banyak Abu Hurairah sekitar lima ribuan hadis. Anas bin Malik meriwayatkan 2286 hadis yang semuanya ada juga yang di Sahih Bukhari dan Muslim atau di kedua salah satu dari keduanya. Anas bin Malik wafat pada tahun 93 Hijriah. Beliau salah seorang sahabat yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi saya menceritakan bahwa beliau ketika Rasulullah hijrah berusia 10 tahun, dan beliau wafat pada tahun ke-93 Hijriah artinya usia beliau adalah 103 tahun beliau adalah salah seorang sahabat yang terakhir meninggal salah seorang bukannya alal itlak bukan yang sahabat yang paling akhir tapi salah seorang sahabat yang meninggal terakhir ada lagi sahabat yang meninggal pada tahun 110 Hijriah Setahun 93 Anas bin Malik wafat di kota Basrah di Irak yang sekarang sedang terjadi penjajahan oleh tentara Amerika. Di kota Basrah beliau wafat dan para ulama-ulama Basrah khususnya ulama hadis banyak menimba ilmu dari sahabat Anas tersebut. Inilah sekelumit dari siapa perawi hadis kita pada kesempatan kali ini. Baiklah kita langsung kepada ahamiyatu hadzal hadis, keutamaan hadis ini. Imam Nawawi mengatakan pensyarah hadis atau kitab Sahih Muslim bahwa ada empat hadis yang dimana di dalam keempat hadis tersebut berkumpulnya adab-adab kebaikan. Salah satu dari keempat hadis ini adalah hadis yang akan kita pelajari yaitu hadis tentang mencintai saudara baik muslim maupun ghair muslim selain muslim hadis yang lain yang di situ dikumpulkan adab-adab kebaikan adalah hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat falyakul khairan maka bertutur katalah yang baik auliasmut atau diam bertutur kata yang baik atau diam hadis yang kedua adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la di antara baiknya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ia meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya pekerjaan yang tidak ada manfaatnya ia tinggalkan itu hadis yang kedua hadis yang ketiga adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam la taghdab. Janganlah kalian marah. Janganlah kamu marah. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat adalah hadis yang kita pelajari. Oleh karena itu, keempat hadis ini dinilai oleh para ulama dan Imam Nawawi menukilnya adalah di, uh, hadis tersebut, hadis-hadis tersebut adalah kumpulan adab-adab kebaikan. Oleh karena itu, keempat hadis ini termaktub semuanya dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. matan bunyi matan hadis kita berlanjut kepada fikih hadis atau intisari dari hadis ini adalah dari matannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum. Kata-kata la yu'minu ahadukum <clears throat> artinya tidak beriman salah seorang di antara kamu. Kalau kita mendengar artinya tidak beriman salah seorang di antara kamu, dalam benak kita artinya berarti kafir dong. Oh tidak. Para ulama tidak mengartikan seperti itu. Artinya apa? La yu'minu ahadukum tidaklah sempurna iman seseorang. Artinya tidaklah sempurna iman seseorang. Sehingga amalan yang ada di setelah ini ini adalah cinta saudara adalah bukti tanda kesempurnaan iman seseorang. Salah satu bukti tanda kesempurnaan iman seseorang. Dari sini para ulama mengambil sebuah hukum bahwa al-imanu yazidu wa yangkus. Al-iman, iman tersebut adalah bisa bertambah, bisa juga berkurang. Bertambah dengan apa? Keimanan itu bertambah dengan at-ta'ah. Iman yazidu bit ta'ah. Iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga ada perintah ketika ada larangan dia mematuhi perintah tersebut dan melaksanakannya. Ketika ada larangan, dia berusaha menjauhi sejauh-jauhnya. Di ya, hadis yang lain sebelum hadis ini disebutkan hadis ke-9 dalam kitab Arba'in Nawawi, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang aku larang, jauhilah. Wama ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa-apa yang aku perintahkan, maka laksanakanlah, kerjakanlah mastata'tum semampu kalian. Ini adalah bukti kesempurnaan iman seseorang melaksanakan apa-apa yang tertera pada hadis setelahnya. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman seseorang salah seorang di antara kamu hatta yuhibba li akhihi hingga ia mencintai saudaranya hingga ia mencintai saudaranya. Apa maksud kata-kata saudara di sini? Maksudnya adalah saudara dalam arti kata arta arti kata umum. Bukan hanya saudara seiman saja, semuslim saja, akan tapi bisa saudara golongan darah, keterikatan darah atau saudara yang berwujud manusia. Kita sama manusia baik yang muslim dengan yang kafir adalah saudara. Itu adalah arti dari kata akhihi di sini. Bukan hanya sebatas saudara muslim saja, saudara seiman saja sebagaimana di difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat akan tetapi juga saudara dalam lingkup yang lebih luas, saudara sesama manusia. Artinya kita dituntut untuk mencintai mereka seluruh manusia hatta yuhibba li akhihi mencintai seluruh manusia saudara-saudara kita, lebih-lebih saudara seiman. Apa makna kata-kata cinta di sini? Yuhibba di sini. Apa kata-kata al-mahabbah di sini? Artinya adalah cinta di sini menginginkan kebaikan dan manfaat orang tersebut. Menginginkan kebaikan dan kemanfaatan bagi saudaranya. Artinya apa? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kita misalkan cinta pada diri kita sebagai kita misalkan mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita ingin diri kita baik sebagaimana juga kita ingin orang lain juga baik. Kita ingin diri kita soleh misalkan berbuat baik yang banyak, begitu juga kita ingin agar orang lain berbuat banyak, berbuat baik. Ini senada dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Taif. Taif ketika itu masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah. Akan tapi ketika beliau hijrah tidak ada satupun yang menerima beliau. Bahkan beliau ditimpuki, dilempari dengan batu sampai anak-anaknya ikut serta Hingga Rasulullah SAW ketika itu cedera, luka, terluka. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Apakah Rasulullah SAW ketika itu marah? Tidak. Tawaran malaikat penjaga Jabal Taif itu sudah menawarkan, ya Nabi Allah, akankah saya balikkan gunung Taif ini sehingga mereka semuanya hancur, celaka, binasa, akan tapi Rasulullah SAW tidak. Beliau langsung mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun karena sesungguhnya mereka tidak tahu apa hidayah Allah tersebut Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna cinta di sini adalah mengharapkan atau menginginkan kebaikan bagi saudaranya. Artinya ketika saudara kita saudara manusia masih diliput kejahiliaan, orang masih menjadi orang kafir, kita menginginkan bah, eh, agar beliau masuk Islam sebagaimana diri kita sudah memeluk agama Islam, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, hadis di sini maknanya seperti itu. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Apa-apa yang dicintai dari dirinya ingin orang lain juga seperti itu. Ketika dirinya menjadi seorang muslim mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, ingin orang lain orang-orang kafir begitu juga. Makanya tadi dari cerita Rasulullah SAW tersebut kita dianjurkan bahkan sangat-sangat dianjurkan untuk mendoakan orang-orang kafir supaya masuk Islam. Hal ini pun yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meminta kepada Allah berdoa kepada Allah agar supaya Umar ada ketika itu di Mekah ada dua Umar salah satunya Umar bin Khattab, yang satunya Umar yang lain. Allah uh, Rasulullah SAW meminta agar umat Islam ini diperkuat oleh salah satu dari dua Umar. Dan Allah mengijabah akhirnya Umar bin Al-Khattab khalifah Amirul Mukminin yang kedua masuk Islam. Ini bukti cinta Rasulullah SAW kepada manusia yang lainnya, nggak hanya terbatas kepada kaum mukminin saja, tetapi juga kepada manusia yang lainnya. Bukti cintanya itu dibuktikan dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Oleh karena itu mungkin salah satu wasilah dakwah kita adalah dengan banyak berdoa, banyak berdoa kepada saudara-saudara kita yang masih belum menemukan jalan kebenaran yaitu al-Islam. Kita berdoa kepada untuk mereka, berdoa kepada Allah untuk mereka agar supaya mereka kembali kepada fitrah ini, kembali kepada al-Islam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma yuhibbu li nafsih, apa-apa yang dicintai dari dirinya. Disyariatkannya Islam bertujuan agar manusia hidup saling mencintai satu sama lainnya. Masing-masing individu berusaha menjaga ketenangan dan kemaslahatan untuk orang lain sehingga keadilan menjadi tonggak dan ketenangan jiwa tersebar. Inilah oleh karena itu kita mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat mereka manusia ini dengan kata-kata iman, la yu'minu ahadukum dengan keimanan. Artinya syarat untuk mendapatkan kedamaian, syarat untuk mendapatkan ketenangan jiwa yaitu dengan al-iman. Dasarnya adalah al-iman meskipun orang-orang di luar Islam berbuat baik meskipun orang-orang kafir itu berbuat baik mereka berinfakkan sodakoh untuk misalkan pembangunan masjid akan tapi infak mereka kebaikan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kartu awalnya untuk diterimanya sebuah amalan adalah keimanan, keislaman. Ketika mereka menyatakan dirinya sebagai seorang muslim insya Allah kalau mereka ikhlas jaza mereka pahala mereka akan mereka dapatkan akan tetapi kalau mereka syarat pertamanya itu tidak muslim kafir jaza mereka tidak ada Bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala hadis lain Allah Rasulullah SAW yang diriwayatkan bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Nu'man bin Bashir di sini menguatkan tentang perlunya kecintaan dan kasih sayang dalam tubuh umat muslim. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang mukmin yang berada dalam kecintaan dan kasih sayang bagaikan satu tubuh kal jasadil wahid bagaikan satu tubuh. Satu tubuh misalkan salah satu anggota badannya itu sakit. Idzashtaka minhu udwun, apabila salah satu anggota tubuh tersebut sakit, tada'alahu sa'irul jasid. Tada'alahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma. Otomatis seluruh tubuh yang lainnya akan terasa sakit. Bis sahari wal humma tidak dapat tidur, bahkan demam. Itulah yang terjadi ketika kita sesama muslim di masyarakat kita sudah terjalin rasa cinta kita. Perumpamaan di sini kecintaan ini bagaikan satu tubuh, kal jasadil wahid. Ketika ada yang terluka dari tubuh, dalam tubuh tersebut, maka anggota tubuh yang lain merasakan sakitnya. Harusnya kaum muslimin pada saat ini merasakan seperti itu. Ketika saudara-saudara kita di Palestina, di Lubnan, di Irak merasakan sebuah musibah penjajahan, pembunuhan, pembantaian dan lainnya, kita sebagai kaum muslimin di Indonesia meratur merasakan. Kalau kita tidak mampu untuk berjihad di sana, bantulah dengan doa. Karena sebaik-baik bantuan kita langsung berjihad di sana. Akan tapi kalau tidak memungkinkan, bantulah dengan doa. Ada sebuah hadis dikatakan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah biyadih dengan tangannya. Apabila dia seorang penguasa, dia seorang bos, dia seorang direktur melihat sebuah kemungkaran pada bawahannya, ubahlah dengan kekuasaan yang dimilikinya. ومن رأى منكم منكرا فليغيروا بيده فإن لم يستطع فبلسانه